Pak Asal. Halo, Bapak silakan komentar Anda. Uh, saya rasa kereta malam hari itu sangat sangat dibutuhkan sekali itu ibu. Hmm. Uh, karena penumpang malam hari itu itu itu, itu. komunitasnya masih sangat banyak itu. Hmm. Iya. -hmm. Ya. Iya, tolong diperhatikan, tolong dipertimbangkan lagi deh. Baik, terima kasih Pak Asal, Pak Edi. Selamat siang. Selamat siang Pak Edi, Silakan komentarnya. Eh, komentarnya gini, eh, transportasi untuk <clears throat> Jakarta dan wilayah pendukungnya memang seharusnya lebih sampai jam malam. Mengingat aktivitas di Jakarta sendiri saat ini waktunya sudah sampai agak larut malam juga. Dan pula sepertinya ada satu kebijakan juga untuk mengendarai Jakarta, yang waktunya mau diperpanjang, tapi kenapa ya? Dari PT KAI malah mau memperpanjang. Sepertinya tidak ada komunikasi di dalam pengelolaan e, tata kelola mengenai transportasi di dalam eh, negara kita ini. Jadi saling tentang tinggi dan saling eh, masing-masing jalannya seperti itu, Bu. Mhm. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak Budi. Ya menurut saya Eh, kereta malam hari itu jangan dikurangin Bila nah, perlu disapa maksudnya begini ini kan kota Jakarta aktivitas itu 24 jam ada juga banyak shift ya, di Jakarta itu uh, jadi uh, apalagi macet kalau siang hari itu bisa digeser sama pimpinan-pimpinan usaha gitu jadi pemerintah kalau mau mendukung kemacetan di siang atau mengurangi kemacetan di siang hari maka eh, transportasi di malam hari justru harus digunakan, jangan dikurangi. Terlalu cepat lah kalau sekarang itu dimulai, harus dikurangi dan tidak mengumpulkan dulu Harus berjalan dulu lima tahun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Pak Kahin. Iya, selamat Ibu Kiki. Selamat siang juga, Bapak. Silakan. Waduh, ini kayaknya waktu anak kecil kita nyanyi ini naik kereta api putus tut Bandung Surabaya. Siapa hendak turut, bisa naik dengan percuma. Dulu kan gerak. Nah, terus sekarang malah diperangin Terus Jakarta, apa, tenaga abang terpong yang 1.500 perak malah dihapus. Kan kesian itu, bapak-bapak itu ada guru, gajinya cuma 400 ribu. Dia eh, ada cuma bayar, disuruh bayar 8 ribu. Sekarang bolak-balik, kena belum angkat angkot lagi 25 ribu. Habis gajinya buat kereta api. Nah itu mesti diperhatikan nih, ada cium aroma korupsi ini di sini nih. Tolong KPK diusut itu PT KAI itu kepala kepala itu harusnya ditambah yang ke Bogor harusnya ditambah diperbaiki dan bagi rakyat masyarakat ya, mohon dijaga. Jadi jangan sampai dijadikan alasan itu berbohong dicoret-coret terus dari pintunya udah tak bisa ditutup terus mhm. ada okay. semua. Mari kita jaga bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Pak Roni ya Bu semuanya saya mau komentar itu nggak sangat tidak setuju kan kasihan orang-orang kecil itu yang banyak menggunakan jasa kereta api sekarang kalau PT KAI rugi kan itu yang nambah juga bukan kantong di rut KAI nya kan itu kan uang rakyat juga yang disubsidi dibayar ke situ kan jadi apa ruginya bagi dia dia harusnya sebagai jasa layanan publik kan melaksanakan tugasnya soal rugi atau nggak, atau dijelaskan aja kepada publik atau kepada pemegang saham ganti aja tuh di rutnya kalau kayak gitu sih Pak terima kasih Bu terima kasih Pak Lani Pak Leo Ya selamat siang Bu Iya Ya uh, komentar saya sih kereta malam nggak boleh kurangi ya Itu kadang-kadang kan kita kan naik kereta malam itu buat mengurangi kemacetan ya Mungkin yang ingin pulang malam Seperti perusahaan Unilever Dia sediakan tuh uh, karyawan makan sore Kayak pulangnya malam gitu Bagaimana kereta malam dihapus? Nggak boleh tuh Terima kasih Selamat sore Pak Kahil Selamat sore Ibu silakan Ini begini ya, ini kan public service ya. Oh, untuk kendaraan masyarakat banyak. Jadi harusnya itu jangan cuma orientasi untuk profit, profit, profit. Semua dibikin cari untung, cari untung. Nah itu harus ada punya hati lah untuk rakyat masyarakat bawah. Bagaimana grassroot butuh untuk pengangkutan, atau kita lihat guru gaji honorer cuma lima ratus ribu sangat terbantu dengan kereta kereta listrik malam hari ini atau eh, orang-orang yang masyarakat papan bawah. Nah ini harus kita perhatikan ya. Saya pikir juga ini direktur utama PT KAI harus kalau kita pikir ini di negara Tiongkok udah ada bullet train di Jakarta di Indonesia ini masih aja kereta odong-odong dari zaman Belanda. Itu harusnya di inovasi baru jangan bullet train kalau memang belum sanggup ke ketapel train gitu. Dan terima kasih. Andre. Ya ya masalah eh, dua dikurangi sih yang penting nggak ada masalah yang penting operasinya 24 jam gitu ya kalau keretanya dikurangi nggak ada masalah yang penting dia operasi 24 jam dia ya, buat uh, eh, nyervis penumpang begitu ya kan orang berangkat kerja ada yang jam 3 jam 3 udah mulai berangkat kerja ada itu dari Bogor ke Jakarta itu penting jadi yang penting eh, operasional ya 24 jam jumlah nya mungkin kurangnya nggak ada masalah eh, seperti yang tanambang eh, Serpong juga itu mau dihapuskan lagi itu bagaimana pemerintah itu, itu penting itu tanambang Serpong eh, keretanya tua nggak mau diganti malah dihapuskan ini langkah mundur ini langkah mundur kalau saya menilai ya langkah mundur dari perkereta apian ya. harusnya kan kereta api yang eh, sudah tua diremajakan kayak tanabang serpong itu, tanabang uh, eh, apa itu ada tepung itu harus diremajakan pasti bu iya Pak Arifin ya iya, iya, iya. kalau menurut saya bu kalau sampai dihapus itu memang kayaknya sih tidak tidak uh, tidak benar ya tidak efisien karena menurut saya sih kalau tiket kereta api di luar negeri yang mau di Singapura atau di Malaysia ya mereka operasional sampai jam 12 malam tetapi kereta apinya banyak. Jadi kalau udah tahu jam 12 malam ya Anda tetap cari taksi atau bagaimana. Tapi kalau sekarang kereta api kita tuh bicaranya untung rugi, saya kira ini salah besar. Itu adalah rapid transportasi umum yang seharusnya malah itu servisnya diperbanyak supaya rakyat, semua rakyat bisa pakai apalagi rakyat miskin yang penghasilannya tidak cukup untuk beli mobil. Menurut saya begitu. Pak Firman. Selamat sore. Silahkan. Ya sebenarnya pejabat pemerintah kita ini cuma ngintip aja, ngintip aja ke ke apa ke negeri tetangga tuh yang sudah maju-maju itu tuh. Jadi ya, mereka tuh eh, studi banding lah ke sana, ya kan? Jalan ya, studi bandingnya itu cuma shopping aja. Sekian ya, terima kasih. Amin. Ya, selamat sore penyiar. Silakan. Mungkin kalau kita mesti terima kasih sama Belanda ya. Soal yang bangunnya Belanda kita jalanan ya gitu kalau di luar negeri kereta api tambah panjang kalau kita tambah pendek nah, sekian terima kasih Businessman Opinion Kereta Api Indonesia mengurangkan jadwal perjalanan kereta listrik malam hari menuju Bogor dengan alasan tidak menguntungkan. Tapi kita tahu aktivitas kota metropolitan Jakarta tidak pernah berhenti 24 jam, sehingga pelayanan transportasi kereta api malam hari tetap dibutuhkan. Bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Inilah Businessman Opinion 6339160 kami buka untuk Anda atau juga di jakarta.pasfm.com. Kereta Api Indonesia mengurangkan jadwal perjalanan kereta listrik malam hari menuju Bogor dengan alasan tidak menguntungkan. Tapi kita tahu aktivitas kota metropolitan Jakarta tidak pernah berhenti 24 jam. Sehingga pelayanan transportasi kereta api malam hari tetap dibutuhkan. Bagaimana komentar Anda? 633-9160.